سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وحفظ الله نفعنا به بما حضرنا آمين ما زلنا في مسائل في usul al-ain ila jawf kita masih membahas tentang masalah-masalah jikalau ada benda yang masuk ke dalam rongga badan ketika kita sedang berpuasa. Nah sekarang masalah yang keempat adalah Hukum ibtila ring ya? Belum. Masalah ketiga adalah hukum menelan ludah. Sebagaimana kemarin sebagian dijelaskan bahwasanya menelan ludah itu kalau ludah kita sendiri dalam keadaan berpuasa atau tidak berpuasa itu tidak apa-apa, tapi kalau ludah orang lain termasuk yang diharamkan karena menjijikkan. Kecuali kalau ludahnya suami ketika berhubungan badan atau istri ketika berhubungan badan atau ludahnya seseorang karena keberkahan. Itu juga nah, begitu pula orang tua, orang soleh, orang wali. Nah, itu tidak apa-apa. Bahkan kalau niatnya tabarruk itu hukumnya termasuk yang disunahkan karena para sahabat Nabi bertabarruk. Bahkan di dalam hadis Bukhari disebutkan bahwasanya kalau Nabi SAW bertanah hum itu bukan air ludah tapi dahak ketika membuang dahaknya Nabi SAW itu sahabat itu sampai berterbangan jadi meloncat dia karena khawatir dahak itu akan sampai ke tanah kenapa mereka itu meloncat sampai mereka berjatuhan begitu karena dulu-duluan dengan tanah karena begitu eh, dahaknya Nabi itu akan sampai ke tanah langsung ketelan oleh tanah jadi sebelum ketelan mereka itu akan berusaha untuk merebut dahulu sebelum tanah itu mengambilnya. Nah, jadi itu apa tabarok. Begitu diambil sudah Nabi diusapkan ke wajahnya, diusapkan ke dadanya, dibawa ke orang ke keluarganya, diusapkan kepada eh, apa anak-anaknya, istrinya dan sebagainya. Nah, ini sahabat Nabi yang melaksanakannya. Nah, begitu pula ketika Nabi sedang memotong rambut, maka mereka berebutan untuk mendapatkan helaian rambut potongan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan begitu juga ketika Nabi berudu itu tidak ada hampir kadang tidak ada satu tetes pun yang jatuh ke tanah. Diambil oleh tangan-tangan para sahabat Nabi yang ada di sekitarnya. Untuk apa mengambil keberkahan daripada bekat wudhu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan keberkahan yang semacam itu dikarenakan sebagaimana saya jelaskan, saya jelaskan di dalam pelajaran yang lalu bahwasanya diambil kepada hadis kutsi yang berbunyi iza atau ani abdi raditu anhu wa idza raditu anhu baraktu fihi wa fi atharihi. Ya, artinya jika seorang hambaku itu telah berbuat baik, maka aku ridho kepadanya. Kalau sudah aku rela kepadanya, aku akan berkati dirinya dan semua yang berkaitan dengannya aku berkati. Jadi mulai ludahnya diberkati, dahaknya diberkati, bekas-bekasnya diberkati, sendalnya diberkati, semua itu diberkati. Bahkan Eh, para ulama berbeda pendapat paling berkahnya sesuatu yang menempel atau yang ada pada badan seorang wali itu itu apanya banyak di antara mereka yang berpendapat bahwasanya adalah sendalnya kenapa sendal itu adalah tumpuan dari tubuhnya semua tubuhnya itu bertumpu kepada sendalnya sehingga sendal itu yang paling berkah ada yang mengatakan itu pakaiannya ada yang mengatakan ludahnya dan sebagainya Nah, di sini kalau kita berbicara masalah ludah, apakah ludah itu ketika kita telan di saat siang melaksanakan Ramadan, apakah membatalkan puasa atau tidak? Katanya, la yufatiru lima syakkatil ihtirazi minhu, termasuk yang tidak membatalkan karena kesulitan untuk kita menghindarinya. Sedangkan kaidah umum telah berbunyi kullu ma yashukul ihtirazu anhu yuqfa. Segala sesuatu yang sulit untuk kita dihindari kita hindari, maka hukumnya dimaafkan dalam agama. Wa in ta'ammada jam'ahu tahtalisani walaupun sengaja dikumpulkan selama masih memenuhi syarat artinya belum keluar dari mulutnya, maka kemudian ditelannya pun sekalipun tetap hukumnya tidak batal puasanya. Asalkan memenuhi syarat ini, bicara satu disuruh dengan tiga syarat. Apa itu? Ayakuna kholisan Yang pertama harus hanya ludah, tidak bercampur dengan apapun. Lain halnya kalau sampai campur dengan darah. Lain halnya kalau bercampur dengan makanan, minuman atau bekas makanan, bekas minuman yang ada terasa rasanya nggak murni seperti rasa luda, Nah, itu berarti bercampur kan? Kalau masuk ke dalam rongga badan melalui tenggorokan ya batal puasanya. Ai sofian dan Mohtalitan biwari. Murni tidak bercampur dengan sesuatu apapun. Kalau tala arrika al-muhtalita binahwi sibwin atau biwairihi batala shaumuhu. Adapun kalau seseorang itu menelan ludah sedangkan ludah itu sudah bercampur dengan sesuatu misalnya pewarna walaupun tidak ada rasanya tapi ada pewarna ada warnanya itu beda dengan air ludah atau rasa gula, rasa garam, rasa pahit dan sebagainya batal atau maka batal puasanya kalau sengaja Kemudian di takliknya di bawah itu ada keterangan sedikit dan itu banyak terjadi pada banyak kaum muslimin. Wasat harafit tuhfah al-afwa dan menganggap termasuk yang dimaafkan oleh Imam Ibn Hajar dan kitab Tufahnya adalah liman ya bidan bilisdah lalu tara'ahu Abu lamkin wa itirazanhu wa fi fushatan Fizalika fushatun jadi ada kan sebagian gigi yang sensitif begitu sikatan sedikit atau begitu menelan sedikit jadi apa berusaha apa namanya itu menyedot itu langsung keluar darah kebentur sedikit keluar darah nah itu kalau sampai terjadi di siang Ramadan gimana harus di kumur-kumur dikeluarkan kalau ada sebagian yang masih ada lalu ketelan itu dimaafkan nah, jadi itu itu dimaafkan itu termasuk yang sulit untuk dihindari soalnya itu syarat yang pertama. Jadi nggak boleh bercampur dengan sesuatu apapun. Yang kedua, yakuna tahiran la tanajisan. Yang kedua, air ludah itu termasuk air ludah yang suci, bukan air ludah yang bercampur dengan najis. Kalau air ludah yang bercampur dengan najis, misalnya bercampur dengan air liur yang najis. Jadi air liur itu ada yang najis, ada yang tidak najis. Yang najis itu berbau itu yang pertama yang kedua berwarna kuning kalau seumpama keluar dari mulut maka nanti ada seperti bekas adonan gitu nah itu itu yang najis nah, nah, itu kalau bercampur di dalam ludah kita lalu ketelan ke dalam rongga badan kita melalui tenggorokan kita batal puasanya batal itu syarat yang kedua Terus ayakuna mimma adinihi. Jadi selama air ludah itu berada di tempatnya, artinya di mulut, tempatnya ludah, produksinya ludah kan di mulut. Nah, tapi kalau sudah keluar daripada mulut, misalnya apa? Pelisan wal famu kulluhu ma'din. Maka semua mulut, rongga mulut semuanya, kanan, bawah, atas semuanya, itu pula lidah semuanya, itu termasuk ma'dinnya atau tempatnya e, air ludah. Selama itu keluar dari sana, selama berasal dari sana, selama ditelan dari sana, maka hukumnya tidak batal puasanya. Biduni ta'amudin lisa'im. Eh, eh, apa falital riqa alladhi wasala ila khubrati syafatihi batala shaumuhu. Lain hanya kalau sudah keluar dari makdinnya. Seperti apa? Air ludah ditaruh di tangan. Setelah di tangan masukkan lagi, itu batal. Karena sudah keluar dari daripada makdinnya. Begitu pula kalau siwak eh, kalau apa air ludah itu berada di bibir kita, bibir merah. Nah, ini kan basah. Basah kan? Nah, sudah itu sebelum kering kita keluarkan lagi lidah kita. Nah, itu berarti bercampur dengan ludah yang sudah tadi terlanjur keluar kan? Udah itu kita telan, batal. Jadi termasuk daga ikut daga lah Kalau dari orang awam yang nggak tahu dimaafkan, tapi orang yang tahu nggak dimaafkan. Nah, terus termasuk juga min daga ikil mata il fikiyah adalah kalau kita pakai siwak, nah ini siwak. Jadi siwak kalau kita pakai di siang Ramadan, kita pakai gini, kita pakai gini. Itu kan batal sekarang, itu kan batal. Keluar kan sudah dari mulut. Kita masukkan lagi. Otomatis tercampur ludah kita dengan ludah yang tadi. Lalu kita pelan batal puasa kita. Nah, oleh karenanya, supaya tidak batal, bagaimana setelah kita pakai, mau pakai lagi itu dikeringkan dulu. Keringkan. Sampai tidak ada batanya, baru kita pakai lagi. Caranya seperti itu. Fem, itu maksudnya syarat yang ketiga itu selama ludah itu tidak keluar dari tempatnya semula. Tapi kalau sudah keluar dari tempatnya semula kemudian dikembalikan lagi ke tempat semula lalu telan atau tertelan maka batal puasanya. Terus masalah yang keempat adalah hukum dukul ma' asna al-ghusl ila jawfihi biduni ta'ammudin lis Gimana hukumnya kalau seumpama air terlanjur masuk baik dari telinga, dari hidung, dari mulut, dari pantat kalau kita seumpama sedang menyelam, sedang mandi renang, kemudian kita kentut kan masuk airnya itu ke dalam. Nah itu gimana hukumnya? Tanpa sengaja, kita nggak sengaja. Ketika mandi, kemasukan air itu. Jadi artinya kemasukan, bukan memasukkan sengaja tidak, tapi kemasukan air. Lagi mandi, kemasukan air. Gimana hukumnya? Batal tidak puasanya? Fihi tafsil. Nah, di sini katanya diperinci jawabannya. Izakan al-ghuslu ma'muran bihi. Kalau semua mandi itu termasuk diperintahkan oleh agama mandi diperintahkan itu kan salah satu daripada dua. Kalau nggak wajib ya sunnah. Itu berarti masyru atau disyariatkan oleh agama. Kalau nggak wajib berarti sunnah. Nah, jadi kalau semua karena mandi wajib lalu ketelan atau lewat telinga dan sebagainya asalkan dia sengaja maka tidak batal puasanya. Itu pula mandi sunnah, mandi sholat Jumat, mandi wajib seperti mandi karena berumah badan, mandi suci dari haid dan sebagainya ternyata masuk sebagian air ke dalam rongga badan tanpa disengaja maka hukumnya tidak batal puasanya. Nah itu maksudnya jika kana al-ghusl ma'muran bihi ay mashru'an pardon ka ghusl janabah atau sunnatan ka ghusl jum'ah fala yatulu shaumu idza tasala bisabbi maka tidak batal puasanya asalkan mandinya dengan cara menggayung air dari atas gitu. saya idza tasala gimana, tapi kalau dia mandinya dengan cara menyelam lalu masuk air itu ya salah sendiri dia sendiri yang menyebabkannya gitu batal puasanya Walau bujara malah khatib anahu yabturu bil anahu yabturu bil ingimas ini ada tabqul ma ila jawfi wa illa fala nah sedangkan hukumnya mandi sendiri dengan cara berenang menyelam itu hukumnya adalah kalau dia tidak terbiasa masuk air, maka hukumnya makro. Tapi kalau terbiasa, kalau dia biasanya kalau dia mandi berenang pasti ada air yang masuk. Jadi hukumnya begitu dia mandi berenang batal puasanya. Karena sudah terbiasa kok masih dilakukan gitu. Tapi kalau nggak terbiasa, nah, kalau masuk baru batal. Kalau nggak masuk nggak batal. Terus Wajakan ghuslu ghairu ma'murin bihi, tapi kalau mandinya itu bukan termasuk mandi yang masyru, bukan yang wajib, bukan yang sunnah. Ghuslu tabarudin seperti mandi untuk menyegarkan badan autandifin mandi untuk membersihkan badan tulut taumu maka batal puasanya idza sabaqal ma'u wa in lam maka batal puasanya kalau sudah masuk air kemasukan air karena mandi tersebut sawa istasara bisobbi ambil ingimas baik mandinya itu dengan cara mengguyur atau dengan cara menyelam batal puasanya kemudian masalah yang kelima Al-hukmu idza sabaqa al-ma' min ghairi ihtiyarin fil madmadah wa mithluha fil istinshaq. Nah, bagaimana sekarang kalau kemasukan air juga? Bukan sengaja. Kalau sengaja memasukkan ya berarti batal. Ini nggak sengaja kemasukan. Lagi berkomor-komor masuk airnya. Lagi istinshaq masuk airnya. Gimana hukumnya? Jalfi tafsir. Jawabannya diperinci juga. Apa perincian itu? Yang pertama, idza kanatil madmud madmadatu ma'muran biha ay masyru'ah fil wudu ya wil ghusl fanandur. Kalau seumpama dia berkumur-kumur karena kumur-kumur yang sunnah. Kan, Seperti kumur-kumur ketika wudu dan ketika mandi. Nah, gimana hukumnya? In lam yubalik fihima fala yabtilu tidak ila sabaqal ma. Jika dia tidak berlebih-lebihan, ada ah, berlebih-lebihan apa? Kan sunnah untuk kita bermatmadoh dengan cara mubalaghah. Kalau ketika kita sedang tidak berpuasa, gimana caranya? Ambil air, masukkan ke dalam mulut, tampil gini kan. Pem, gitu. masukkan keluar keluar boleh keluarkan. Nah, itu sunnah kalau lagi nggak puasa. Pem, itu pula istinsyak, masukkan air ke dalam hidung sampai ke rongga hidungnya. Itu kalau lagi nggak puasa. Tapi kalau lagi puasa cukup kumur-kumur, gak usah sampai begini nggak langsung dikeluarkan. Tapi kalau sampai itu berlebihan dengan cara masukkan air ke batang tenggorokannya seperti itu, maka tahu puasa. In balagha fiha wa yakthuru shaum idza sabagha al-mal li anna al-mubalagha makruhatun min as-shaim. Ia bukan dari shaim mubalaghah sunnah, tapi kalau dari shaim hukumnya makruh. Kalau sudah terlanjur satu ayat samanya maka batal puasa. Wajah karena fil mazmadatu ghairu ma'murin biha tapi kalau cuma kumur-kumur bukan termasuk kumur-kumur sunnahkan. Bukan juga kumur-kumur diwajibkan. Maka hukumnya seperti misalnya apa? Lagi apa? Habis makan rujak sehingga yang namanya bekas kacang berkeliaran berkeliaran di mana-mana di mulut kita atau makan harus makan buah sehingga gigi kita biru di mana-mana ya kan nah, dan lain sebagainya makan apa yang kayaknya terbar di mana-mana nah, maka hukumnya mau supaya hilang nggak ada bekasnya gitu kan malu kita gak ada jigongnya gitu nah, akhirnya kita kumur-kumur kan maka kumur-kumur kita pada waktu itu adalah membatalkan puasa kalau terlanjur kemasukan air karena kumul-kumul itu. Karena kumul-kumul itu sama sekali tidak diperintahkan dalam agama. Wa mubalik, walaupun dia tidak melakukan mubalaghah. Nah, sekarang kita akan membahas tentang perkara-perkara yang membatalkan puasa yang ketujuh. Dan di antara perkara yang membatalkan puasa yang ketujuh adalah el-istimna. Sudah dijelaskan kemarin pelajaran yang pertama tiga minggu yang lalu. Kalau mencuci makanan itu adalah kalau dibutuhkan ya hukumnya tidak apa-apa. Tapi kalau tidak dibutuhkan hukumnya makruh. Sudah jelaskan itu. Dan jadi kalau tidak membutuhkan artinya kalau ada orang lain yang lagi haid atau anak kecil yang bisa dipercaya berarti tidak membutuhkannya untuk dia itu menyicipinya hukumnya makruh. Kalau tapi kalau seumpama tidak butuhkan maka hukumnya makruh. Jadi kalau seumpama ketelan sudah makruh ketelan ya udah batal puasanya. Kemudian kata di sini, perkara yang ketujuh daripada hal yang membatalkan puasa adalah al-istimna. Apa artinya istimna? Istimna itu adalah melakukan onani dari laki-laki, melakukan masturbasi daripada perempuan, yaitu berusaha mengeluarkan air spermanya dengan tangan maupun alat ataupun yang lainnya dengan tujuan mengeluarkan air spermanya. Baik laki atau perempuan, kalau itu terjadi di siang Ramadan, batal puasanya. Nah, jadi kalau terjadi sampai keluar air spermanya batal puasanya. Tapi kalau tidak sampai keluar daripada spermanya maka tidak batal puasanya. Apa istilah itu? Air pelabu khurujil jilmani. Supaya berusaha mengeluarkan air spermanya. Inma biadihi, baik dengan tangannya sendiri. Obiadi halulatihi atau dengan tangan eh, pasangannya, istrinya atau suaminya. Obi bifikrin atau dengan berkhayal. Aunadoren atau dengan melihat In alimal inzal fihima. Nah, jadi khusus untuk fikir sama nazar ini berkhayal dan melihat. Kalau ada orang yang biasanya dengan berkhayal saja atau membayangkan saja langsung keluar, maka hukumnya batal puasanya kalau dia sengaja melakukannya. Au baja atau dia berpelukan dengan pasangannya lalu sampai keluar es eh, rumahnya berarti batal. Faiza anzala fi ehda hadhil halati batala saumuhu. Kalau seumpama keluar air spermanya di salah satu daripada keadaan yang disebutkan tadi, maka batal puasanya. Wa satu masalah khurujil mani sedangkan kesimpulan daripada keluarnya air sperma di sini adalah annahu taratan yubtilu wa taratan yubtil. Jadi ada kalau ada seorang yang di siang Ramadan mengeluarkan esperma. Kadang-kadang batal karena keluar espermanya itu karena tidak batal. Fayab yang halata ini. Di dalam dua keadaan batal. Apa itu? Yang pertama adalah istimna. Kalau dengan atau karena melakukan istimna. Sengaja dia itu berusaha mengeluarkan spermanya dengan cara onani atau masturbasi. Dilakukan sendiri atau orang lain. Atau dengan melalui alat. Ayat lebih khurujemani mutlakan. Biai ya, Bagaimanapun caranya. Karena kalau berusaha melakukan eksperimennya, berarti batal puasanya. Wa idza basyara imra'atan ghaira'il. Begitu pula kalau seorang berpelukan dengan seorang istri atau seorang suami tanpa ada eh, tanpa ada penghalangnya. Tanpa ada penghalang. Nah. Gak apa-apa, cuma hukumnya haram. Haram. Iya. Karena mendekati sesuatu yang dilarang. Man hama haulal hima yusyaku ayar ayar ta'afi atau dalam riwayat ayar ta'afi. Nah, kan beda antara peluk sayang sama peluk cinta sama peluk kan ada macam-macam. Ada peluk nafsu, ada ini kata kata peluk nafsu. Ada peluk cinta, peluk sayang. Kalau peluk cinta, peluk sayang itu bukan harus dari depan, dari belakang, itu, itu peluk sayang itu namanya. Nah, kalau gergetan itu lain lagi. Kalau gergetan itu bukan pelukan, namanya pitingan itu namanya. Piting. <laughs> Nah, nah, jadi kalau itu. Jadi kalau seumpama, makanya kan termasuk diharamkan, nanti akan disebutkan, kalau al-gublah mencium, itu pula berpelukan di siang Ramadan itu hukumnya haram. Hmm haram. Karena itu akan menggerakkan syahwat dan akan menjurus kepada hal yang dilarang. Ya jangan jangan pakai jumrah, jumrah lebih haram lagi gitu kan. <laughs> Nah, gak ada jumrah sayang, mana ada jumrah sayang? Saya tak jumrah no ya gitu, kan. gak ada. <laughs> Dengan cara yang lembut, yang bukan waktunya gitu. <laughs> itulah, itulah kan makanya. Jadi sesuatu yang dilarang itu nikmat. Sesuatu yang dilarang pasti nikmat. Nanti lihat. Jadi sesuatu yang dilarang pasti nikmat. Nah, kenapa bisa nikmat? Ya, karena kita merasakannya dengan hawa nafsu. Itulah, gitulah. Makanya Nabi Nabi SAW. Jadi sifatnya hawa nafsu itu terlalu penasaran, selalu menentang. Itu sifatnya hawa nafsu. Selalu penasaran, selalu menentang. Kalau disuruh-suruh, maunya nggak mau. Sholat, perintah kan? enggan melaksanakannya. Paham? Sedangkan apa? Lihat TV. Dilarang untuk jangan lihat TV. Pengen lihat TV. Nah, jadi sesuatu yang dilarang, senang dikerjakan. Sesuatu yang diperintahkan, senang meninggalkannya. Itu hal nafsu. Kalau kita mati nafsunya amarah bisu. Gitu. Jadi seperti itu. Nanti terus meningkat-meningkat jadi lawama. Terus akhirnya walaupun fi kayak ini tapi dalam dua keadaan tidak membatalkan keluarnya air sperma ada air sperma keluar tapi tidak membatalkan. Apa itu? Yang pertama, idza kharaja min ghairi mubasharatin. Jika sperma keluar tapi tanpa adanya sentuhan, seperti hanya lihat keluar, hanya me membayangkan keluar, tapi dengan syarat seperti kemarin seperti tadi kita sebutkan, kalau memang kebiasaannya dengan melihat dia langsung keluar atau dari dari sebagian kebiasaannya kalau dia itu meman, e, ber, membayar, membayangkan atau menghayal hanya dia keluar, maka batal. Tapi kalau nggak sampai segitu, bukan kebiasaannya seperti itu, maka tidak batal karena nggak ada sentuhan sama sekali. Yang kedua adalah izakal kharaja bi bashatin walakin bihail. Jika seumpama keluar tapi ada hailnya. Ada hailnya. pem, Ada hailnya tapi bukan istimna ya. Ada hail tapi bukan istimna. Jadi kalau istimna itu beda. Kalau istimna itu baik dengan tangan, baik dengan apapun yang pikir yang yang penting adalah berusaha untuk mengeluarkan air spermanya. Emang susah kalau bicara kayak begini. Tem. Nah, karena itu harus dijelaskan, tapi sementara sesuatu yang seakan-akan kita malu menyebutkannya. Tapi kembali lagi pada kaidah dalam agama adalah la haya'a fitin. Enggak ada malu dalam agama, harus dijelaskan. Apalagi kalian semua sudah di atas 17 tahun semuanya. <laughs> Eh, kenapa? Nah ini, ini kalau pakai ha'il, tapi de bukan dengan maksud istimna, jadi beda. Oh. Gitu dong. Ha'il, tapi dengan istimna, maksudnya istimna. Ada ha'il, tetap batal. Ini nggak perlu pelukan aja, pelukan tanpa ada penghalang tetap, tapi nggak ada maksud istimna gitu. Enggak apa-apa. Bukan nggak apa-apa, haram tetap. Tapi tapi di sini nggak batal karena tanpa masih ada hailnya nya gitu. Nah ini hukum kubla nah, ini hukumnya mencium berciuman. Tahrumu idza hari tuhariku tahu Kalau ciuman yang menggerakkan syahwat hukumnya batal. Yang pasti kalau ciuman dengan mulut pasti gerakan syahwat berarti haram. Nah, bukan bukan bukan membatalkan haram. Jadi kalau ciuman yang menggerakkan syahwat itu haram. Yang pasti kalau dengan mulut pasti haram gitu. Karena kalau dengan mulut pasti dengan syahwat. Nah, kecuali kalau maksudnya mulut dengan mulut ya. Tapi kalau mulut dengan dahi, mulut dengan pipi itu nggak apa-apa. Tergantung syahwat nggak gitu. Nah, tapi jadi kalau cium dengan dengan hidung itu ada perincian. Kalau cium dengan mulut juga ada perincian. Perinciannya adalah kalau dengan syahwat atau bisa menggerakkan syahwat itu haram. Kalau tidak tidak apa-apa. Jadi hanya cium apa dahinya dengan mulut ataupun dengan hidung. Dengan mulut itu artinya kecup gitu. Nah, tapi kalau sama sama cium sama-sama cium dengan mulut, nah itu pasti dengan syahwat itu. Nah, itu haram hukumnya. Gitu. Kemudian nah itu kebelah. Wa amma idza lam tuharrik syahwatahu fa aula. Tapi kalau tidak menggerakkan syahwat, itu hukumnya khilaful aula. Wala taqtulu idza anzala bisawiya. Tapi kalau sampai keluar pun karena sebab ciuman itu hukumnya tidak tidak apa tidak batal puasanya. Nah, itu hukumnya berciuman. Kalau hukumnya berpelukan tadi disebutkan kan? Kalau berpelukan asalkan ada hail tidak batal walaupun keluar, tapi hukumnya haram. Haramnya tetap haram. Terus al-mufassir samin sekarang kita akan bahas tentang perkara yang kedelapan daripada perkara yang batalkan puasa adalah al-istiqoah. Al-istiqoah itu berusaha memuntahkan apa yang telanjur kita sudah makan atau sudah kita minum. Hmm. Jadi muntah memuntahkan sesuatu yang sudah telanjur kita makan atau minum itu hukumnya haram, tidak boleh. Nah, kalau itu terjadi di saat kita sedang berpuasa, batal puasa kita. Lain halnya kalau suamama kita muntahnya tidak sengaja, sakit kita muntah. Karena melihat sesuatu kita muntah. Mencium sesuatu kita muntah. Maka tidak batal puasanya. Ini kalau kalau disengaja istiqoah. Aitolabun wa ta'amudun talabu wa ta'amudu khurujul kai. Itu berusaha untuk mengeluarkan muntah. Baik dulu walau kana gelilan maka batal walaupun sedikit keluarnya. Jadi kalau sudah keluar batal sudah. Nah, jadi keluar dohirnya yang anggota dohir keluarnya. Wal huwa ta'am alladhi ya'udu ba'da mujawazatil khalqi. Sedangkan gai itu yang disebut dengan gai, muntah itu, itu adalah setiap makanan yang sudah kembali lagi setelah melewati tenggorokan. Walaupun masih bersih, walaupun belum berubah, walaupun seperti sifat asalnya. Kalau sudah lewat tenggorokan, keluar lagi, ah itu muntah sudah. Dan hukumnya najis. Fayutilu walau kana galilan. Walau lam yataghayyar ta'muhu walau nu. Walaupun belum berubah rasanya, belum berubah juga warnanya. Wal hukmu idza kharaja hulgai. tapi dan hukumnya kalau sudah terlanjur keluar muntah, anna famahu mutanajisun, maka mulutnya menjadi mutanajis. Fayajibu alihi an yaghsilahu wa yubaliwa fil madmadati hatta yanghasila jami'u ma fi fami min haddihi zahir. Maka hukumnya wajib dia karena itu muntah yang mulutnya najis dengan muntah itu maka hukumnya wajib dia mencucinya, membasuhnya dengan cara berkumur-kumur dan berlebih-lebihan dalam cara berkumur-kumurnya sehingga seluruh tempat yang terkena dengan muntah tadi sudah terbasuhkan dengan air kumur-kumur kita lalu dikeluarkan. Wa sawma idza mau ila jawfi bidun ta'mudin. Jadi kita sudah ada muntah yang tidak sengaja, ya kan? Harus kita kumur-kumur, masuk air, kumur-kumur sampai kita mubalaghah, dibuang. Kalau soal ada sebagian daripada air kumur-kumur kita yang masuk, itu termasuk yang tidak membatalkan karena sulit untuk menghindarinya. Gal kan? Lianna sengaja sama murun biha karena menghilangkan najis itu termasuk yang diperintahkan oleh agama. Aksa mengestal bijibar lima yazamu bisa tapi Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Najis. Mulutnya mutar najis. Mulutnya mutar najis. Nggak bisa. Iya, iya. Itu kalau semua keras masih. Bijinya itu keras sekiranya kalau ditanam bisa hidup, bisa keluar. Eh, maka hukumnya aja cuci aja, udah itu di, bisa diproses. Kalau keluar sudah jadi udah gak keras lagi, lembek itu nggak boleh lagi. Sekiranya kalau ditanam nggak tumbuh lagi. eh, sama seperti itu, aja seperti itu, sama. Makan nangka yang yang apa bunyuk, yang apa yang apa itu ya, lunyu, yang lunyu gitu. Yang minum, sit, atau atau gitu. Nanti keluar lagi. Nah itu sudah muntah muntah itu Kamu pernah kita makan sampai masuk sih masuk gambar dia itu ah, kalau tertarik tertarik udah nah, karena sudah keluar dari sini kalau udah lewat sini udah najis nah itu gimana muntah najis cuci makan lagi gitu tangganya. dan kalau masih enak dimakan bukan tadi sudah berubah kan baru juga masuk cuma karena sudah masuk ke tenggorokan sudah menjadi najis dia gitu Nah, kalau membahayakan saja, ya, membahayakan itu nggak apa-apa. Kalau artis itu, artis itu dari saking pengennya dia makan sesuatu tapi takut sampai merusak karirnya karena bisa bikin gemuk dan sebagainya. Itu mereka itu kalau makan, makan banyak. Tapi begitu sampai di rumah, dikorek-korek keluar semua. Itu artis. Haram hukumnya. Haram yang semacam itu. Nah, jadi tiru ya. Ini cuma gambaran saja. Nanti akhirnya di rumah, akhirnya gagal tetap lagi nanti. Nah, gampang. Kalau kita mau muntah, gampang tinggal masukkan. Cuma kalau Ustaz nggak nggak pernah, Ustaz nggak suka. Ustaz lebih jijik kepada muntah daripada kepada kotoran manusia. Nggak tahu lah, heran lah gitu. Nah, jadi dari kecil jarang muntah, pernah muntah waktu itu apa keracunan minum Coca-Cola e, sudah apa expirednya itu udah lewat sehingga nggak enak mual pusing akhirnya sama saya di di apa cuil-cuil itu ya. anunya tenggorokan hampir muntah muntah nah itulah pengorbanan seorang yang tercinta Nah, itu. Nah, itu nggak apa-apa kayak gitu. Itu seperti tadi saudara. Asam lambung naik misalnya, itu gak apa-apa kayak gitu. Saya kemana kemarin? Sampai kemana? Ustadz Dili. 106. 109. Yang mana? Golas ya? Wagala ju'tu maratan. Wagala ju'tu maratan samanina yoman. Fakhatara li annahu hasala li min hadal amr syai. Faiza atun hasna tagul. Manhus, manhus. Ja'a samanina yoman. Fa'akhaza yudillu alallahi bi'amalihi wa analisi tadashur lam azutu ta'aman jadi pernah suatu waktu katanya beliau Abu Hasan Syadzili ini mujahadah sampai melaparkan diri selama 80 hari. Maka timbul perasaan di dalam hatinya bahwasanya harusnya dia itu dalam 80 hari mujahadi dia melakukan sesuatu. Pem, jadi sekaroma daripada Allah, tingginya derajat, tambah wilayah dan sebagainya. Itu maksudnya. Faizamra'atun hasna Tiba-tiba ada seorang wanita yang sangat cantik. Dia berkata, manhus, manhus. Dan jadi sial-sial orang ini. Dia kelaparan selama 80 hari. Lalu dia itu menyangka bahwasanya Allah itu akan melihat dan harus kepada Allah untuk memberikan sesuatu dengan amalnya itu. Anali, kata dia perempuan itu. Aku ini sudah 6 bulan lamanya tidak pernah makan sama sekali tidak pernah makan sama sekali gitu. Tapi aku tidak merasa seperti yang kamu rasakan. Nah, jadi apa? Itu pelajaran buat kita. Jangan sampai kita melakukan sesuatu, anak sudah baca setiap hari salawat harus anjir Rasulullah. Enggak, enggak bisa gitu. jadi yang penting kita laksanakan semua yang diperintahkan Allah, diperintahkan oleh Nabi, diperintahkan oleh para aulia, para salihin Sementara khasiatnya itu kita minta pada Allah. Allah menunjukkan, ya Alhamdulillah, saya menunjukkan sekarang pasti ada hasiatnya Gitu. Kalau baca wakia rajinnya luar biasa. Kenapa? Karena pengen jadi orang kaya. Nah itu. Nah itu jangan. Jadi baca wakia karena Allah. Nah sementara yang namanya hasiat daripada wakil itu secara otomatis akan berlaku pada dirinya. Gitu. Itu maksudnya di sini. Jadi jangan sampai kita melakukan sesuatu lalu kita katakan bahwa kepada Allah anak harus dong, anak berhak dapat ini, anak sudah berbuat seperti ini, berarti berhak. Enggak, enggak ada. Kenapa? Lihat bagaimana malaikat-malaikat ketika di pada mahsyar mereka itu dibangkitkan kembali setelah sekian puluh e, miliar tahun sekalian sekalian eh, e, apa sekian puluh e, triliun triliunan tahun mungkin ya mereka tapi ternyata ketika bertemu dengan Allah nanti mereka mengatakan begini ya Rob ma abadnaka haqqa ibadatik wa ma arafna haqqa ma'rifatik ya Allah aku belum bisa melaksanakan ibadah seperti yang kau harapkan ibadah yang sesungguhnya padahal mereka kata Nabi Ya dalam mereka itu setiap hari Allah menciptakan 20 ribu malaikat. Setiap hari. Dari mulai penciptaan dunia ini. Sekali masuk ke dalam Masjid Baitul Makmur, ada yang sujud, sujud terus sampai hari kiamat. Ada yang rukuk, rukuk terus sampai hari kiamat. Ada yang berdiri, berdiri terus sampai hari kiamat. Tapi tetap mereka mengatakan, Ya Rabb ma abadnaka ibadat. Apalagi kita. Gitu. <laughs> Nah, oleh karena jadi dia merasa bahwasanya apa yang kita lakukan itu mengharuskan kita mendapatkan enggak. Jadi sama seperti Anak pengen, kenapa kamu tahajudkan? Kenapa kamu baca ini, baca ini? Baca jadi wali. <laughs> nah, itu jangan. Eh, wali itu terserah Allah. Yang penting anak ingin berusaha mendekatkan diri pada Allah. Ingin berusaha merendahkan diri di depan Allah supaya aku diangkatnya. Gitu. Supaya Allah berada dalam hatiku. Gitu. Nah, itu mah. Jadi oleh karenanya kan, sesungguhnya orang yang tidak beriman kepada Allah itu yang merasa bahwa Allah itu tidak dekat pada kita. Orang yang tidak beriman kepada Allah adalah orang yang merasa bahwasanya Allah itu tidak agrabu ilaikum min hablil warid. Orang yang beriman Allah berada dalam hati. Jadi kalau ditanyakan seorang sufi oleh muridnya, di mana Allah di sini? Dalam hatiku. Di lain waktu ditanya di mana Allah dan di mataku. Gitu. Kenapa? Dia terdekat pada Allah Taala, yakin betul. Nah itu yang harus kita tempa di dalam diri kita, kita di diri kita, bahwasanya Allah itu dekat kepada kita. Kalau sudah dekat kepada kita, masa kita mah, takut. Sama seperti kalau kita mau ke kamar mandi tengah malam. Takut kan? Sendirian takut. Ah, kalau seumpama ada bekingan Siapa bekingannya Prof. segar, Habib Zain, Habib Zain Smith lagi, Habib Umar bin Hafiz. Ada takut perasaan dia gitu? kira Dianterin sama mereka-mereka habaib yang besar ini takut? Nah ini seorang makhluk, bagaimana dengan Allah? yang menggerakkan segala sesuatu yang semua manusia semua makhluk nasiatuhum fiyadi nah itulah keimanan kita itu sangat tipis sangat lemah kalau kita yakin yakin semuanya itu jadi bisa terlaksana semuanya seperti keyakinan kita oleh karenanya Nabi SAW bersabda laisa hunaka khairun min khatlatain tidak ada sesuatu yang lebih baik daripada dua khuslah dua eh, perkara apa itu khusnudzon billah wa husnudzon bi jadi tidak ada lebih baik daripada husnul billah. Jadi kita yakin Allah Taala ada di dalam hatiku. Allah Taala menjagaku. Allah Allah Taala akan memuliakan aku. Allah Taala akan memberikan rezeki aku. Allah Ta'ala dengan pekerjaan ini semuanya ini, apa yang aku lakukan ini, apa yang aku alami ini, semua Allah Ta'ala itu ingin menaikkan derajatku. Harus yakin semacam itu. Nah, begitu pula husnudon bi ibadillah. Nah, jadi kalau ada orang begitu, husnudon, jangan pernah suudon. Nah, karena apa? Apa yang tampak pada mulut kita, apa yang tampak di dalam pikiran kita, itulah yang ada dalam hati kita. Jadi hati-hati. Jangan kita itu memperjelek diri. Kenapa? Orang yang baik itu, orang yang berilmu itu, orang yang wali itu apalagi, itu tampak kepada mereka itu sesuatu yang semacam itu. Mem, misalnya apa? Kau marah-marah, kau maki-maki, itu dalam hatinya itu kan. Siapa yang jelek? Siapa yang jelek? Dia sendiri. Jangan. Tapakan dia mulut kita yang enak-enak perangai kita yang enak-enak. Itulah kan hati kita. Nah, jadi seperti itu. Ah, itulah kita itu semacam itu. Paling tidak mensinkronkan yang dohir sama yang batin sama. Jangan seperti munafik. Munafik itu yang batin sama yang dohir beda. Tapi paling tidak kita itu dohir batin sama. Kalau bisa, dohir batin itu lebih baik daripada dohirnya. Nah, itu. Bukan dohirnya lebih baik daripada batinnya. Batinnya lebih baik daripada dohirnya. Nah, itu. Nah, jadi misalkan seperti itu. Oleh karenanya kan Rasulullah SAW bersabda, dirham tafuku ala mi'ati dirham. Dirhamun wahidun tabaku ala mi'at dirham. Jadi kadang-kadang satu dirham itu lebih afdal pahalanya daripada satu dirham. Ada ada apa tidak yang semacam itu? Ada. Misalnya apa? Ada orang kaya, dia bersodakoh 100 juta. Ada orang miskin nggak punya dia, dia sodakoh satu juta. Satu juta itu bisa mengatur satu juta. Karena apa? Satu juta itu dari orang miskin itulah yang punya. Dia nggak punya lagi itu satu juta. Satu juta itu belum ada apa-apanya, belum ada sepuluh persennya gitu. Nah, itu artinya kata Nabi Adam satu dirham, dirham sodakoh miat dirham, miat alaf dirham. Gitu. Seperti contohnya pernah ada syekh daripada bangsa Al-Amudi. Ada syekh dari bangsa Al-Amudi yaitu datang kepada Abu Bakar Adani. Dia itu pernah mengajarkan Abu Bakar Adani. Dia seorang muallim. Gitu. Muallim Quran biasa. Ketika dia datang kepada Abu Bakar Adani, maka Abu Bakar berkata kepada muridnya, coba hitung. Ondak-ondak dari bawah sampai ke atas rumahku itu ada berapa yang bakal dia naikin. Hitung. hitung, ada 50. Kalau begitu sembelih 50 kambing. Apa yang dia suka dari kambing? Hatinya kumpulkan hatinya semua letakkan depan dia. Tuh. Gitu. Akhirnya apa? Sembelih 5 ekor 50 ekor kambing. Sudah itu ditaruh di depan dia. Sehingga begitu dia melihat hati yang begitu banyaknya 50 <laughs> 50 potong hati. Nah, dia bilang, siapa yang mau makan ini? Mubazir ini. Di dalam hatinya dia berkata begitu. Dia juga berkata dari Madanggal. anggal. Ente kata, kami memuliakan ilmu dan kamu katakan pentir. Siapa bilang kepada kamu bahwasanya ini semua mubazir? Ya, begitu kamu pulang semua ini akan aku bagikan kepada mereka dan pasti rebutan mereka akan menerimanya. Gak ada yang mubazir. Aku memuliakan ilmu kamu kata mubazir. Nah, jadi minta maaf. Dan ketahuilah kata dia, adikku Hussein hmm, itu lebih lebih karom daripada aku, lebih dermawan daripada aku. Akhirnya setelah dari sana dia pergi ke Tarim. Penasaran dia kepada adiknya Abu Adani. Ternyata tanya-tanya Abi di mana rumahnya itu teman. Ternyata orang nggak punya. Tapi dia penasaran. Akhirnya dia datang ke sana. Datang ke sana. Kemudian nunggu makan siang. Kasih makan siang. Ternyata makan siangnya itu nggak roti kering sama air. Setelah <laughs> itu dibelah dua lagi. Rotinya dibelah dua. Satu kasih ke sama dia, satunya dibawa ke dalam. Heran dia. Oh mungkin ini karena aku datangnya mendadak. Jadi makanya dia belum siap-siap Ali nanti malam baru keluar yang asli gitu. Malamnya keluar lagi sama roti kering satu. Dibelah dua sama dia, satu satu sama dia, satunya bawa ke dalam. Akhirnya kayak saudara, akhirnya dia bilang, Beb, mana mau pulang. Tapi sebelum pulang kan ini penasaran. Kenapa penasaran? Lalu ya kemarin itu aku datang dari Hayu Bakar Adani, kakakmu. Dan dia itu menjamuku dengan jamuan yang luar biasa. Dia itu menyembelih untukku seorang nih 50 ekor kambing. Nah, tapi dia mengatakan sebelum aku pulang, itu adikku itu lebih dermawan daripada aku. Nah, tapi herannya aku di sini cuma dikasih setengah potong roti. <laughs> nah, dia ketawa, lalu dia bilang, gali hati, ketahuilah. 50 ekor kambing itu buat kakakku harus bakal nih ini nggak ada apa-apanya itu nggak ada apa-apanya sedikit daripada hartanya Sedangkan yang kamu ketahui tadi itu, satu potong roti yang aku belah dua, itulah yang aku punya. Aku sehari ini aku punya dua potong roti saja. Setengah potong roti aku berikan kepada kamu, setengah aku berikan kepada keluargaku. Aku sendiri tidak makan seharian. Jadi aku yang aku punya itu ya dua roti itu aku punya. Berarti apa? Setengah hartaku aku berikan kepada kamu. Sedangkan akhi kakakku Abu Bakar itu bukan setengahnya, bukan sepersepuluhnya, kurang dari sepersepuluhnya berikan kepada kamu. <laughs> Nah itulah artinya dirham sedekah alas dirham niat alas dirham Nah, jadi nah, makanya gunain kesempatan. Jangan katakan kita itu ngasihnya sedikit. Oh, enggak, ada sedikit. Sedikit itu tergantung kepada kemampuannya. Kalau kemampuannya itu sedikit, dia ngasih sedikit, itu dianggap banyak di sisi Allah. Kemampuannya banyak, tapi dia ngasih sedikit. Ya sedikit di sisi Allah, <laughs> itu maksudnya. Jadi semua itu tergantung kepada kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa us'aha. Jalan. Jal. tuh. وقال أشكل علي حديث إنه ليغان على قلبي حتى استغفر الله في اليوم سبعين مرة Kenapa Nabi SAW mengatakan demikian? Di dalam hadis, Nabi SAW bersabda, Innahu layughanu ala galbi. Jadi di dalam hatiku itu terliputi sesuatu. Oleh karenanya aku beristighfar pada Allah sebanyak 70 kali. Masa sih Nabi SAW itu ada liputan? masih sih di dalam Nabi itu ada hijabnya? Sehingga Nabi Muhammad itu harus memerlukan kepada dirinya untuk beristighfar sebanyak 70 kali. Nah, maka dia itu heran, kenapa Nabi Muhammad demikian? Apa yang terjadi pada Nabi itu? Heran dia. Tapi dasar orang wali ya, lain gitu. Begitu dia itu terlintas sama dirinya semacam ini, di dalam hadis Nabi yang eh, terasa sulit untuk di bentangkan artinya tiba-tiba apa para itu Rasulullah SAW atau bermimpi Nabi Muhammad SAW. Ya gululi dia berkata kepadaku dan tidurku ya Mubarak zaka ainul anwar la ghainul i'tibar. Jadi itu adalah ainul anwar. Jadi yang ghainul anwar la ghainul i'tibar. Jadi itu adalah eh, apa namanya? Jadi kalau kalau mata itu ada apa namanya? Takutnya itu. Faham? Nah, jadi yang yang menghalangiku itu bukan bukan penghalang e, eh, agiar tidak agiar itu ada dosa yang bisa mencegah kita itu mendapatkan rahmat Allah. Ini enggak, tapi yang meliputi aku sehingga sampai tidak tampak itu karena banyak cahaya. Sehingga aku beristighfar karena aku bersyukur karenanya. Bukan malah aku beristighfar karena itu banyak yang menghalangiku tidak, sebaliknya. Wa hadis man sakana خوف الفقر قلبه فلما ما ير كلما ما يرفع له عمل setiap orang yang merasa tidak takut kefakiran hatinya setiap hati yang tidak merasa takut kefakiran maka sedikit sekali akan diangkat uh, eh, hatinya itu daripada amalnya Soalnya itu Rasulullah SAW itu hadis. Dia bingung apa sih artinya. Tiba-tiba dia melihat Rasulullah SAW dan berkata yang barat, Farrik baina khatarin wa sakan. Dan bedakan antara khatar sama sakan. Karena Rasulullah bilang, barang siapa yang merasa aman di dalam hatinya daripada kefakiran, bukan terlintas. Pem. Merasa aman di dalam hatinya daripada kefakiran, sakana khaufal fakr. Pem. Galbuhu hatinya, maka tidak akan sedikit sekali akan diangkat amal darinya. Nah, lalu dia bermimpi Nabi Adam lalu Nabi Adam berkata padanya, Harik, bedakan antara khatar sama takan. Bukan lintasan itu, tapi menetap. Khoful fakr itu menetap. Gitu. Nah, itu yang yang tidak akan diangkat banyak. Tapi kalau cuma kotor terlintas ya, namanya kita, kita juga manusia. Karena terlintas, kita nanti kalau sama kita berikan semuanya nanti gimana, ke depan gimana, seminggu lagi gimana, itu gak apa-apa, Itu maksudnya. Gitu. Wa itu siddiq firmanam manam yaqulu li ya gulam alamatu khuruji hubbi dunya minal qalb yuzilluha indal wajad. Ah ini. Hmm. Pernah suatu waktu dia bermimpi Sayyidina Abu Bakar Siddiq di dalam tidurnya dan berkata kepadanya, "Ya gulam, wahai anak muda, alamatu khuruji hubbi dunya tanda bahwasanya hubbud dunya sudah keluar daripada hati kita adalah bazluha indal wajad itu ketika ada kita gampang untuk mengeluarkannya Wa wujudur indal Fagat dan kita enak. Ketika nggak ada kita merasa tenang, tidak kupuh kata orang Jawa. Tidak galau hatinya. Hmm, tapi tetap tenang dia hatinya. Itu tanda berarti kebetulannya nggak ada. Tapi kalau lagi ada, sulit untuk keluar. Lagi nggak ada, kebingungan dia. Nah, itu berarti kebetulannya. Tapi kalau ada, gampang dia keluarnya. Nggak ada pun dia biasa saja, tidak bingung. Nah, itu artinya dia ada kebetulannya dalam hatinya. Wa anhu jama'atun minal akabir, misal Syekh Al-Kabir Abil Abbas Ahmad Al-Mursi Al-Ansari. Dan telah banyak yang belajar darinya. Abu Hasan Syadili, beberapa orang daripada orang besar, diantaranya Abil Abbas Al-Mursi yang mengatakan kalau seumpama aku tidak melihat Nabi walaupun satu kejap mata, berarti aku tidak menghitung diriku itu termasuk kaum muslimin. Itu Abu Abbas Al-Mursi. Abu Abbas Al-Mursi ini belajar kepada Abil Hasan Syadili. Wa Sikilli, wa Muhammad Al-Gurtubi, wa Abil Hasan Al-Bajai, وابي عبد الله البجائي والوجهاني والجزار ومكين الدين الأسمر والبوني واللقاني والشيخ جبريل وغيرهم من أكابر الأولياء والله سبحانه وتعالى ربنا انفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وعمدنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن على هذه نية صالحة ولا من وصف صالح الفاتحة